Surah At-Tur Bismillahirrahmanirrahim Wattur Demi Gunung Sinai Wa kitabim mastur Dan demi kitab yang ditulis Fi mansur Pada lembaran yang terbuka والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور demi Baitul Ma'mur demi atap yang ditinggikan demi lautan yang penuh gelombang إن عذاب ربك لواقع sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi ما له من دافع tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina hum fi khawdin yal'abun yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari ketika mereka diseret ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar ataupun tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Innal muttaqina fi jannatin wa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Di dalam surga itu, mereka saling mengelurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, Sesungguhnya kami dahulu Sewaktu di tengah-tengah keluarga kami, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembah Allah sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون Maka berilah peringatan, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون Bahkan mereka berkata, Muhammad adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kalian. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka berkata, Muhammad mengenang Al-Quran ini? Tidak, merekalah yang tidak beriman. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Am Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu ataukah mereka yang berkuasa? Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang dengan membawa keterangan yang nyata. Am lahul banatu walakumul banun ataukah pantas untuk Allah anak perempuan sedangkan untuk kamu anak laki-laki? Am Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani hutang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan yang gaib lalu mereka menuliskannya. Am yuriduna kaida, kafaru humul makidun. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya. Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم Dan bersabarlah engkau Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sungguh engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. ومن dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang.